اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita sehingga kembali pada malam hari ini atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan dalam rangka untuk bermuwajahah mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta perkataan-perkataan ulama kita yang lurus yang dimana insya Allah ini akan menjadi modal bagi kita dalam rangka untuk meniti jalan tauhid, meniti jalan jihad menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan melanjutkan ke ta'lim kita yaitu kita Isa Kulhur fi ini Ahli Tugur yang dimana pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas bab ikhlas. Maka pada malam hari ini insya Allah akan memasuki pembahasan terakhir daripada ikhlas itu. قاعدة فالذين يحملون الكتاب والسنة في هذه الزمان في هذه الزمان على ثلاث أصناف قاعدة maka orang-orang yang mereka membawa Al-Quran dan Sunnah di zaman ini terbagi menjadi tiga macam. Jadi orang-orang yang dimana pada hari ini membawa Al-Quran dan Sunnah itu ada tiga golongan. Al-awwal فرجل عالم أدى الأمانة وبين الحق لأم الناس بلا خوف من مخلوق قال تعالى الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون حدا إلا الله yang pertama adalah seseorang yang di mana alim seseorang yang dia mengetahui ilmu orang yang berilmu adalah amanah. Dia orang yang berilmu dan dia adalah orang yang menunaikan amanah. Orang yang berilmu dan menunaikan amanah. Wa bayyinal haqqa li nasi bina khofin min makhlukin. Dan dia berilmu terus menunaikan amanah dan dia memberikan apa? Memberikan penjelasan tentang kebenaran itu kepada seluruh manusia. Bila khofin min makhlukin tanpa ada rasa takut kepada seseorang pun. Tanpa ada rasa takut kepada makhluk. Jadi dia orang yang alim, dia mengetahui ilmu, dia memahami ilmu, dia memahami, Al-Quran dan Sunnah, dan apa? Dan dia memberikan penjelasan kepada manusia tentang kebenaran itu. Tentang Al-Quran, tentang Sunnah, dan dia tidak merasa takut sedikit pun kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-39, "Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah." Orang-orang yang dimana mereka menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala, wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, wa yakhshawnahu dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wala wala yakhshawna hadan illallah. Dan mereka tidak merasa takut sedikit pun, tidak merasa takut kepada seseorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini golongan pertama. Golongan pertama yang pada zaman ini ya, orang yang membawa Al-Qur'an dan Sunnah. Dia memahami ilmu, dia mengetahui ilmu, dan dia apa? Menyampaikan kebenaran itu kepada manusia. Walaupun apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Makanya Nabi mengatakan, sampaikan kebenaran kebenaran itu walau murun. Walaupun kebenaran itu pahit disampaikan kepada manusia. Disampaikan kepada manusia apapun yang terjadi, walaupun resiko resiko apapun yang terjadi yang akan menimpa dia diakibatkan dia menyampaikan kebenaran itu, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah itu. Wahaulai humul aqalluna fi kulli zamanin. Dan mereka ini orang-orang ini, orang-orang yang adal amanah ini, orang-orang yang menunaikan amanah ini, humul aqalluna fi kulli zamanin. Mereka ini adalah orang yang jumlahnya sedikit. Setiap zaman itu jumlah mereka hanya sedikit. Hanya sedikit. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ولا يزال ولا يزال طائفة من أمة yuqatiluna ala haqq. Akan selalu ada kata Rasulullah SAW. Akan selalu ada dari umatku ini satu taifah. Satu kelompok kecil yang apa? Yang mereka itu berperang di atas kebenaran. Sebelum kecil aja. Makanya saya Abu Abdillah Al-Muhajir di dalam kitab beliau Ta'if Al-Mansurah beliau menjelaskan beberapa perkataan ulama mengenai Taifah al-Mansurah itu. Jumlah Taifah al-Mansurah itu. Ada ulama yang mengatakan Taifah al-Mansurah itu ada satu orang, ada yang tiga orang, ada yang lima orang, ada yang hanya sepuluh orang. Bahkan satu orang pun dikatakan Taifah al-Mansurah. Jadi jumlahnya sedikit sekali. Orang-orang yang mereka berilmu, apa? Mabayin al haqqa mencapai menyampaikan kebenaran kepada manusia tanpa takut kepada makhluk tak hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sedikit saja sedikit saja al-muharibuna min awliya asyaitan dan mereka ini jumlah mereka ini sedikit dan mereka ini apa orang-orang yang selalu berperang ya, selalu berperang dengan wali-wali syaitan. Mereka adalah orang-orang yang selalu berperang, jumlah mereka sedikit, tapi mereka ini orang-orang yang selalu berperang. Berperang dengan apa? Wali-wali syaitan. Musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kalangan apa? Orang-orang kafir, orang-orang muhtad, para togut dan ansor-ansornya. ولا يزالون من أمة طائفة ويزال طائفة من أمة يقاتلون على الحق akan selalu ada selalu ada di setiap zaman itu akan selalu ada kata Rasul SAW satu to'ifah dari umatku ini yang mereka itu berperang di atas al-haq kebenaran jumlah mereka sedikit sedikit sekali Yang dimana mereka ini orang-orang yang adal amanah. Orang yang menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang jumlahnya sedikit. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang jumlahnya sedikit, tapi mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabihin taqumu hujjatullah ala khulqih. Dan dengan mereka ini pula lah dengan mereka ini pula, mereka yang jumlah sedikit inilah. Takum Allah ala khalqi. Tegak hujah Allah. Tegak ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Tegak dakwah di atas muka bumi ini. Tegak. Allah hujat Allah, Tegak hujah Allah subhanahu wa ta'ala di atas makhluk kepada makhluk-makhluknya. Jumlahnya sedikit, mereka selalu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mereka ini pula lah tegaknya hujah Allah Subhanahu wa taala. Tegaknya agama Allah. Tegaknya dakwah. Wahum bihaqqin warasatul anbiya'i wa musabid dajjal wa nur al arabi Dan mereka ini adalah bihaqqin sebenar-benarnya pewaris para nabi. Dan mereka ini adalah apa? Penerang, pelita, pelita di dalam kegel, kegelapan. Wan nurul ordi. Dan cahaya penerang bagi bumi ini. Orang-orang yang sedikit ini. Orang-orang yang menunaikan amanah. Orang-orang yang mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orangnya jumlahnya jumlahnya sedikit, tapi dengan mereka inilah tegak hujah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Mereka ini apa? Bihakkin warasatul anbiya. Mereka inilah sebenar-benarnya pewaris para nabi itu. Dan mereka adalah pelita, pelita penerang bagi kegelapan. Dan cahaya bagi dunia ini. Cahaya dari dunia. Para mujahidin, orang yang berjati dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama yang lurus berada di atas jalan tauhid wal jihad. Mereka menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan Al-Qur'an dan sunnah yang hak kepada manusia. Tidak takut kepada celakaan orang-orang yang suka mencela Tidak takut kepada celaan musuh-musuh Allah. Tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka menggembosi mereka. Maka inilah sebenar-benarnya pewaris para nabi itu. Orang-orang ini. وهم العلماء الممدوحون في الكتاب والسنة وفيهم يقول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء ولولا رحمة الله للأمة بهؤلاء لخبت أنوار الحق وانمحت آثاره ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره Dan mereka adalah ulama-ulama. Mereka ini adalah ulama, ulama-ulama, ulama-ulama yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Golongan yang sedikit ini. golongan yang sedikit, golongan yang yang mereka ini adalah amanah. Menunaikan amanah. Menyampaikan kebenaran kepada manusia. Bila khawfin min makhlukin, tanpa ada rasa takut kepada manusia. Kepada siapa, siapapun. Yang mereka ini jumlahnya sedikit. Yang mereka ini selalu berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala melawan aulia aulia syaitan, wali-wali syaitan yang dimana dengan mereka ini pula lah tegak hujah Allah subhanahu wa ta'ala atas makhluknya. Dan mereka ini yang merupakan apa? Penerus para nabi yang sebenarnya. Mereka ini adalah telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Mamduhuna fil kitab wa sunnah. Mereka ini adalah orang-orang yang dipuji di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Fahim yakunullah dan tentang mereka ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallahu min ibadihi ulama." Sesungguhnya mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama. Surat Fatir ayat ke-28. Walau ra rahmatullahi lil ummati bihaula'i lahabat lahabat anwarul haqqi wanmahaj atharuhu walakinna ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Andaikan saja seandainya bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya ini dengan perantara orang-orang ini, ulama-ulama robani ini, ulama-ulama yang lurus ini, maka apa? La khobat anwar lul Maka apa? Akan terhapus, akan musnah kebenaran itu. Nah tanpa orang-orang yang andaikan saja bukan karena rahmat Allah kepada umatnya dan dengan dengan tanpa orang-orang ini tanpa ulama-ulama yang lurus ini maka apa akan padam cahaya kebenaran itu di atas muka bumi ini wan asarhu dan akan terhapus bekas-bekasnya tidak akan ada yang tersisa lagi Walakinna ya'ballahu illa ayyutima nurah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hal itu melainkan apa? Allah Subhanahu wa taala akan tetap menyempurnakan cahayanya. Akan selalu Allah Subhanahu wa taala sempurnakan cahayanya, agamanya di atas muka bumi ini. Dengan apa? Dengan perantara orang-orang ulama-ulama ulama-ulama rabbani, ulama-ulama yang lurus ini, para mujahidin fi sabilillah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Seperti Anda jelaskan kembali, mereka ini adalah orang-orang yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ini adalah orang-orang yang lurus kata Allah Subhanahu wa taala. Jujur keimanan kepada Allah. Maka pantas kata Allah. Pantas. Hanikan saja. Bukan karena rahmat Allah untuk umat ini dengan perantara orang-orang ini maka apa? Maka akan padam cahaya kebenaran itu. Akan padam cahaya kebenaran. Dan akan terhapus bekas-bekasnya. Andaikan saja tidak ada mujahidin yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jadi ya kaum muslimin yang ada di dunia? Habis. Andaikan saja tidak ada orang-orang yang mau berjaya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa jadinya di ini? Antum bisa saksikan bagaimana keadaan kita di negeri ini dengan ketiadaan jihad di sini. Bagaimana agama Allah Subhanahu wa taala dihinakan oleh orang-orang kafir, orang-orang murtad. Dan bagaimana orang-orang yang bertauhid diperlakukan dengan luar biasa sejamnya oleh orang-orang kafir ini. Sebagian dari mereka sudah syahid, sebagian daripada mereka di penjara, sebagian daripada mereka dikejar sebagai apa? Detail. Sebagian daripada mereka ini apa? Dikucilkan. agama Allah Subhanahu wa taala dilecehkan, hukum Allah Subhanahu wa taala dibuang. Orang-orang yang ingin menegakkan syariat itu perlakuan sebagaimana antum ketahui. Ini golongan pertama yang pada hari ini membawa Al-Quran dan Sunnah. adalah amanah. Mereka tahu tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dalam rangka untuk apa? Liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا la ترجعون kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 Apakah kamu mengira? Apakah kalian mengira aku menciptakan kalian di muka bumi itu hanya untuk sekedar main-main saja? Tidak ada tujuannya. Dan seakan-akan kalian itu tidak akan dikembalikan kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-23 A'udhu billahi Minash Shantan al rajim Minar Raja dan ada kata Allah Subhanahu wa taala minal mu'minina rijalu sadaqu ma 'adallahu فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا كتاب الله سبحانه وتعالى dan di antara orang-orang yang beriman ada orang-orang yang mereka telah menunaikan apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang telah gugur dan di antara mereka ada yang sedang menunggu-nunggu. Dan mereka tidak merubah sedikitpun janjinya itu. Ayat ini turun berkenaan dengan seorang sahabat yang bernama Anas bin Nawar. Anas bin Nawar ketika perang Badar beliau tidak ikut. Beliau absen pada perang Badar karena perang Badar bukanlah perang sebenarnya. Waktu itu Rasul SAW dengan para sahabat hanya ingin mencegah, mencegah kafilah dagang Abu Sofyan. Tapi seketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, turunkan perintah agar Rasulullah SAW dengan para sahabat berperang lewat orang-orang Quraisy. Nah, Anas bin Nadhr ini luput tidak ikut perang Badar. Maka begitu dia mengetahui hal itu, bahwa ternyata di Badar terjadi peperangan, maka beliau sangat sedih karena beliau tidak ikut pada peperangan itu. Maka dia mendatangi Rasul SAW mengatakan, Ya Rasul, andaikan saja nanti akan terjadi perang lagi. Engkau akan keluar berperang, aku akan ikut bersamamu dan lihatlah apa yang akan aku lakukan kata dia maka ketika perang Uhud dia ikut beliau ikut bersama Rasul SAW peperangan terjadi ketika selesai peperangan seperti biasa para sahabat mencari siapa saja dari kalangan para sahabat ini yang sahih maka dicari. Ada satu jenazah yang dimana tidak dikenali oleh para sahabat, tidak dikenal. Diakibatkan apa? Hancur badan itu. Hancur. Terdapat 70 bekas luka. Luka tombak, luka sabetan pedang, tusukan tombak, luka dengan anak panah. Tidak dikenali, sudah hancur maka para sahabat bertanya, ini jenazah siapa ini? Jenazah siapakah ini sampai tidak dikenali seperti ini? Hancur seperti ini. Nah, begitu dilihat ke arah para sahabat yang masih hidup, sedangkan jenazah yang lain dikenali, ada satu orang ternyata yang luput, yaitu Anas bin Nador. Begitu dipanggil seorang saudara perempuan dari Anas bin Nador, maka saudara mengenali Anas bin Abdul dari jempol kakinya. Karena hanya jempol kakinya saja yang yang, yang masih utuh. Maka turun ayat ini mengenai Anas bin Nadhar. Ada di kalangan orang-orang yang beriman itu laki-laki yang mereka yang dia menunaikan amanah, menunaikan janji yang telah dia janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang telah syahid dan ada pula di antara mereka yang masih hidup menunggu-nunggu dan mereka tidak mengganti janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita telah berazam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka peganglah itu, Pegang tauhidnya dan sampaikan kebenaran kepada manusia. Perjuangkan kebenaran itu kepada manusia. Dengan apa? Dengan harta dan nyawa kita. Wal akhir. Golongan kedua. Rajulun hamal kitab wa sunnah. Falam yakum bihaqqihima da'watan wa ta'liman wa nashran wa jihadan. Golongan kedua adalah seseorang yang dia mengetahui membawa Al-Qur'an, membawa As-Sunnah. Falam yakum bihaqqihima. Namun dia tidak menunaikan hak daripada keduanya. Tidak menunaikan hak daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Berupa apa? Berupa mendakwahinya. Berupa apa? takliman mengajarkannya. Berupa apa? Berupa menyebarkannya dan apa? Berjihad di atasnya. Ini golongan kedua ini orang yang tahu. Dia tahu Al-Quran, dia tahu sunnah. Dia mengetahui ilmu tadi apa? Dia tidak mau menjalankan konsekuensi daripada ilmunya itu. Tidak ditunaikan oleh dia hak daripada ilmunya itu. Al-Quran dan sunnah yang dia pahami itu. Berupa apa? Berupa mendakwahinya, mengajarkannya, menyebarkannya, dan berjihad di atasnya. Ini golongan kedua. Orang yang dia tahu ilmu, membaca, Al-Quran, Sunnah, menghafal Al-Quran, menghafal, al As-Sunnah. Dari apa? Dia tidak menunaikan hak Al-Quran dan Sunnah itu. Bahkan bal kata kata al-haqqa walam yubayyin linnas.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 Dalam surat Al-Baqarah. Dan mereka mereka adalah menjadi bagian daripada orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh makhluk yang bisa melaknat. Orang yang dia mengetahui Al-Quran, mengetahui sunnah, tapi tidak menunaikan hak daripada Al-Quran dan sunnah itu. Bahkan di atas Menyembunyikan kebenaran dan tidak menyampaikannya kepada manusia. Maka apa? Mereka ini adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh makhluk yang bisa melaknat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang di mana mereka itu menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan daripada apa? Daripada bayinat. Penjelasan penjelasan penjelasan dan petunjuk-petunjuk setelah apa? Setelah kami menjelaskannya kepada manusia di dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh makhluk yang bisa melaknat. Dalam surat Al-Baqarah. Ini. Dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembunyikan Al-Quran, menyembunyikan As-Sunnah. Tidak menyampaikan kebenaran itu kepada manusia. Bahkan banyak daripada mereka apa? Menjadi mukhawilun, orang orang yang menggembosi manusia. Ini, ini bukan orang yang tidak memahami ilmu, tidak memahami Al-Quran dan Sunnah, tidak mengetahui Al-Quran dan Sunnah. Tapi ini adalah golongan yang dimana mereka mengetahui Al-Quran dan Sunnah, mengetahui ilmu. Mereka ini ustadz, kiai, ulama, tapi apa? Ini ulama-ulama yang dimana mereka ini adalah ulama-ulama yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyembunyikan kebenaran itu. Tidak menyampaikan kebenaran kepada manusia. Ini golongan kedua. Dan orang-orang ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh makhluk yang bisa melaknat. tidak mendakwahinya, tidak mengajarkannya, tidak menyebarkannya, tidak berjihad di atasnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Karena Al-Quran dan Sunnah itu tidak hanya didakwakan. Tapi apa? Ditegakkan, diperjuangkan. Dengan apa? Dengan jihad fisabilillah. Hana, ketika anak diinterogasi pertama-tama ketika tertangkap tuh penyidik itu ngomong apa Pak Bilal Pak Bilal mau ngomong apa saja terserah mau bilang Pancasila itu kafir kami itu kafir Indonesia ini kafir terserah mau ngomong apa terserah kalau mau dakwah selama selama dakwah Selama dakwah saya silakan ngomong. Yang penting jangan jihad. Nah. Yang penting jangan jihad. Ini yang mereka katakan. Walaupun antum menyampaikan kebenaran, tanpa, tanpa berjihad, maka tidak akan pernah menggetarkan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan. Ketika kita melangkah ke arah jihad, maka baru akan menggetarkan musuh Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW tidak tidak berjalan di atas jalan tauhid saja. Tapi Rasulullah SAW ber, berjalan di atas tauhid dan jihad. Quran sebagai pedoman, pedang sebagai penolong. Maka orang-orang yang dimana mereka tidak mendakwahinya, al-haq itu. Tidak mengajarkannya, tidak menyebarkannya, tidak berjihad di atasnya. Maka orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita mendapatkan orang-orang ini bukan hanya sekedar tidak berjihad, tidak berdakwah, tidak berjihad, dan kenapa Mereka menjadi orang yang paling nomor wahid. Paling nomor wahid. Memusuhi para mujahidin. Menggombosi orang yang mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disematkan dengan sematan-sematan yang buruk kepada mereka. Khawarij. Mereka apa? Khawarij. Mereka itu orang-orang yang terburu-buru, istijal, mereka itu orang yang pendek akalnya. Terlalu semangat. Tidak tahu wakil. Kalau mau jihad jangan di sini. Kalau mau jihad ke sana, keluar sana. Jangan ganggu kami di sini. La hawla wa quwata Ulaika yal'anuhumullahu yal'anuhumullahi'um. Mereka ini adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh makhluk yang bisa melaknat. وشبه الله هؤلاء بالحمار يحمل أسفاره dan Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan mereka ini orang-orang yang memahami ilmu, orang-orang yang mengetahui Al-Quran dan Sunnah, tapi menyembunyikannya, tidak berjihad di atasnya. Maka apa kata Allah? Wasyabahallahu ha'ula'i bil himar. Mereka ini diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti himar, seperti keledai. Yahmil asfaro. Seperti keledai apa? Keledai yang apa? Yang memikul, yang memikul kitab-kitab. Qala ta'ala, Matalul ladhina yahmiluna at-tawrata thumma yahmiluha. Kamathil himari yahmil asfaro. Bi'sa matalul bi'sa matalul matalul qawmin ladhina kazzabu bi ayati Allah. Wallahu yahdil qawmal zalimin. Al-Jum'ah ayat kelima perumpamaan bagi orang-orang yang mereka itu membawa Alkitab. Membawa kitab. Taurat. Ya, perumpamaan mereka. Orang-orang yang membawa kitab. Kitab Taurat. Kemudian mereka tidak menyampaikannya. Tidak mengamalkannya. Kematal himar. Mereka itu seperti himar. Kedai kata Allah yahmil asfara. Seperti keledai yang apa? Yang memukul, memikul kitab-kitab. Maka sungguh buruklah perumpamaan bagi kaum-kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang zulim Ini akhwan fillah Perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa cek nanti di surat Al-Jumu'ah ayat 5 diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mengetahui ilmu ini tapi tidak menyampaikannya, tidak mendakwakannya, tidak berjihad di atasnya seperti himar yang menenteng kitab-kitab. Mengetahui ilmu saja tapi tidak dipraktekkan. seperti himar, seperti keledai. Bagaimana mungkin dia bisa diam ketika dia menyaksikan saudara-saudaranya dibantai? Bagaimana mungkin dia hanya diam melihat agama Allah Subhanahu wa taala di diperolok-olok? Bagaimana mungkin dia bisa diam melihat Al-Qur'an dan Sunnah dilecehkan oleh orang-orang kafir? Bagaimana bisa dia itu diam ketika melihat saudara-saudaranya dibunuh, saudara-saudara di penjara? Bagaimana bisa, bisa bagaimana mereka bisa hanya diam ketika apa? Ketika syariat Allah Subhanahu wa taala dilecehkan, ketika Allah dilecehkan, ketika Rasulullah SAW dihina. Tapi masih diam, tidak mau berdiri, bangkit untuk melawan. Bangkit untuk berjihad. Membela agama Allah. Membela Allah, membela Rasul, membela kaum muslimin. Membela syariat Allah. Membela saudara-saudara mereka yang tertindas. Maka apa persis Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan memperumpamakan seperti himar, keledai. Tahu ilmu, tahu Al-Qur'an, tahu sunnah, hafal ayat, hafal hadis. Tapi apa? Tidak mengamalkannya. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kata Allah Subhanahu wa kemurkaan sungguh besar kemurkaan Allah. Kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan dalam surat as Ini. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang insyaallah dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah perhatikanlah daripada pesan-pesan dari para para ulama ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana nanti kita bisa mengukur posisi kita itu ada di mana. Di bagian mana kita ini. Apakah memang pantas kita ini dikatakan sebagai orang yang beriman? maka pantas kita disebut sebagai orang yang bertauhid. Beriman dengan sebagian isi kita, Kufur kepada selainnya. Ingkar kepada selainnya. nabi ba'in kita dia nabi Badin? Apakah kamu beriman dengan sebagian isi Alkitab dan kafir terhadap sebagian yang lain? mengambil yang enak-enaknya saja, yang tidak enaknya dibuang. Ini mengambil sesuai dengan selera kita. Yang tidak sesuai dengan selera kita kita dibuang apa? Tidak sesuai dengan selera kita dibuang. Apa begitu orang yang beriman itu? Apa begitu orang yang bertahid itu? Lah, sekali-kali tidak. Ikhwan fillah Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, "Wa minan nasi man ya'budu Allah 'ala harfin." Ada di antara manusia itu yang menyembah Allah Subhanahu wa taala itu di pinggiran. Perhatikan ayat ini, Ikhwan. Ada di kalangan manusia itu di antara manusia itu yang menyembah Allah Subhanahu wa taala itu al harfin di pinggiran jika Islam itu, jika din ini mendatangkan keuntungan bagi dia, maka dia akan tenang di atasnya. Dia akan mengatakan, ini agama yang benar, ini baru agama. Tapi ketika Islam itu mendatangkan fitnah bagi dia, mendatangkan kerugian bagi dia, apa? dia akan berbalik ke belakang kata Allah. Khasirat dunia wal akhirah. Zalika khuwa, zalika al mubin. Maka rugilah dia di dunia dan akhirat. Dan itulah sebenar-benarnya kerugian kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ada orang-orang ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala di pinggiran di pinggir saja. Kalau Islam itu mendatangkan keuntungan bagi dia, dia akan mengatakan ini ini agama yang benar ini. Tapi kalau Islam itu agama ini mendatangkan kerugian bagi dia tidak cocok bagi hawa nafsu dia, dia akan mengatakan oh nanti dulu. Ini tafsir ayat ini begini. Enggak begitu maksudnya. Nanti dulu. Kita atur soft dulu, strategi dulu. Kita tunggu punya ini dulu. Ini belum waktunya sekarang. Nah, wala wala quwata Apa yang nanti akan kita jawab ketika Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita? Kemana saja kamu ketika agamaku dilecehkan oleh musuh-musuhku? Kemana saja kamu ketika saudara-saudara kamu dibantai oleh orang-orang kafir? Kemana saja kamu ketika Al-Quran diinjak-injak oleh orang-orang kafir? Kemana saja kamu ketika Al-Quran dan Sunnah itu dibakar oleh orang-orang kafir? Kemana saja kamu ketika saudari-saudari kamu diperkosa, ditelanjangi oleh orang-orang kafir? Kemana saja kamu? Kemana saja kamu? Apa yang, akan kita jawab di ikhwan? Apa yang akan antum jawab ketika Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan itu? Apakah kita punya uzur? Apakah kita punya alasan di depan Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kita bukan orang yang diuzur, Sedangkan para sahabat saja yang mereka diuzur dengan syar'i. Di antara mereka ada yang buta. Kedua matanya buta. Ikut minta kepada Rasulullah SAW untuk diikutkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan waktu itu Islam itu tegak, Islam itu mulia, jihad fardu kifayah. Minta ikut. Buta kedua matanya. Abdullah bin Umi Maktum. Amar bin jamu. seorang yang pincang, tua. Ketika Islam tegak, Islam mulia. Saya lihat Islam tegak. Jihad fardu kifayah. Minta ikut kepada Rasulullah SAW. Abu Talha, umur 80 tahun, Amar bin Yasir umur, umur 90 tahun. Diuzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tua renta mereka ikut dengan Allah Subhanahu wa taala. Yunus bin Ubaid, seorang ulama ulama saraf Ketika menjelang sakratul mautnya beliau men, menangis sambil melihat kakinya. Begitu ditanya, saya kenapa engkau menangis? Sungguh aku takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kakiku Kedua kakiku belum pernah berdebu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad fardu kifayah ya ikhwan. Bukan seperti kita pada hari ini jihad fardu ain. Kita ukur diri kita. Ini golongan yang kedua ini. Orang yang mengetahui ilmu, orang yang belajar Al-Quran dan Sunnah, tapi apa? Mereka tidak menunaikan hak Al-Quran dan Sunnah. Tidak ditunaikan oleh mereka Al-Quran dan Sunnah itu. Ilmu yang mereka pahami itu. Apa kata Allah? Perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti himar keledai. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh makhluk yang bisa melaknat. Akhwan fillah Kita ukur diri kita. Wasalif. Yang ketiga, rajulun hamala kitab wa sunnah wa lam yaqum bihaqqihi بل عمل جهدي على لبس الحق بالباطل ونهد الحق وبحث وبحد الحق وبحد الحق وتحريفه ونصر الباطل وتزييفه Golongan tiga, ketiga adalah seseorang yang dia membawa Al-Quran dan Sunnah. Membawa Al-Quran dan Sunnah juga dia. Tapi apa? Sama juga walam yakum bihaqqina. Dia juga tidak menunaikan hak daripada Al-Quran dan Sunnah itu. Bahkan apa? Dia apa? Berupaya dengan sungguh-sungguh. Beramal dengan sungguh-sungguh. Dan rangka apa? Untuk mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Dan apa? Membantah membantah Al-Quran dan Sunnah. menyelewengkan Al-Quran dan Sunnah. Wanasrul batil. Dan dia menolong kebatilan. Dan apa? Memanipulasi kebenaran itu. Ini golongan yang ketiga. Seseorang yang dia mengetahui Alkitab, mengetahui Al-Sunnah, namun tidak menjalankan, tidak menunaikan hak daripada keduanya. Bahkan apa? Bahkan dia ikut serta berupaya dengan sungguh-sungguh dalam rangka apa? Mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Membantah kebenaran itu. Menyelewengkannya. Menolong kebatilan. Dan memanipulasi kebenaran itu. فهذا أول من تسعر بالنار ولو كان أكبر حافظ ومنظور dan golongan yang inilah yang dimana menjadi orang-orang yang pertama kali akan dijilat oleh api neraka. Walaupun mereka itu adalah orang yang berilmu dan orang yang paham Al-Quran. Orang yang mengetahui ilmu. Orang yang banyak ilmunya. Namun apa? Mereka ini akan menjadi orang-orang yang pertama kali akan dijilat oleh api neraka. Kenapa? Mereka mengetahui Al-Quran dan Sunnah. Tapi apa? Dicampur aduk oleh mereka dengan dicampur aduk oleh mereka dengan kebatilan. Wala talbisul haqqo bil batil haqqo antum ta'lamun kata Allah. Jangan kamu campur adukan al-haq al itu dengan kebatilan dan sampaikanlah kebenaran itu jika kamu mengetahui kepada Allah. Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-175 176 واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأصبح الشيطان فكان من الغابين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعوا هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون الله سبحانه وتعالى dan bacakanlah wahai Muhammad kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berita orang-orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu lalu dia ikuti lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan sekiranya kami menghendaki, misalnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, akan tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. kata Allah Subhanahu wa taala. Maka perumpamaannya, perumpamaan orang-orang yang seperti itu seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya dan jika kamu membiarkannya, dia pun menjulurkan lidahnya. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, subhanallah. Perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Ayat ini turun berkenan dengan ada orang seorang seseorang yang dimana dia ini adalah seorang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bernama Bul'am, Bal'am ibnu Ba'urah. Di zaman Nabi Musa alaihissalam. Bal'am ini hidup di tengah suatu kaum yang dimana kaum itu adalah kaum yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Hidup si Bal'am ini seorang ulama, seorang yang alim ini. Yang dia dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Orang yang mengetahui ayat-ayat Allah. Orang-orang yang mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Dan di dalam kisahnya ini setiap kali Balam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti doanya Balam ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya Balam ini. Tapi apa? Ketika kaumnya mendengar Nabi Musa alaihissalam dan pasukannya ingin menyerang kaum Ajabariyin pada waktu itu. Maka kaumnya ini datang kepada Bal'am Ibnu Ba'urah. Agar apa? Meminta kepada Bal'am Ibnu Ba'urah agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kehancuran Nabi Musa alaihissalam dengan pasukannya. Bal'am mengatakan kepada kaumnya, Wahai kaumku, andaikan saja aku berdoa seperti ini, niscaya akan hilang dunia dan akhiratku. Tahu Balaam. Tapi apa? Dia cenderung kepada hawa nafsu. Diiming-imingi oleh kaumnya dengan dunia. Dia condong kepada dunia. Maka apa? Dia melepaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? kehancuran Nabi Musa alaihissalam. Maka apa yang terjadi? Allah mengatakan sama salhum sama qab. Perumpamaan si bul'an itu adalah seperti anjing kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kisahnya si bul'an ini ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala lidahnya sampai ke pusarnya. Ini orang-orang yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui Al-Qur'an, mengetahui As-Sunnah, tapi apa? talbisul haqqo bil batil. Mencampur adukan yang yang hak dengan yang batil. Dicampur aduk oleh mereka. Tabur din ini dijadikan oleh mereka. Membantah kebenaran itu. Menyelewengkannya. Membantu kebatilan. Memanipulasi kebatilan. Memanipulasi kebenaran itu Nah, ikhwan rahimakumullah ini dari kalangan ulama-ulama syaitan. Ulama-ulama su, ulama-ulama jahat yang mereka menjadi benteng bagi para togut. Benteng bagi para togut. Yang menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan dunia. Dunia Liyashtaru sama yang lah. Mereka menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu dengan nilai yang sedikit. Sedikit. Maka ini ikhwan fillah Allah. Tiga golongan yang pada hari ini sama-sama membawa Alkitab, sama-sama membawa Al-Quran dan Sunnah. Tapi apa? Ada yang membawa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ada yang dia itu membawa Al-Quran dan Sunnah tapi apa? Tidak mendakwakannya, tidak berjihad di atasnya, tidak menyebarkannya, tidak menyampaikannya kepada manusia. Ada golongan yang dia juga membawa Al-Quran dan Sunnah. Tapi apa? Al-Quran dan Sunnah ini apa? Dicampur aduk oleh mereka dengan kebatilan dimanipulasi oleh mereka. Sama-sama membawa, membawa Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana cara mengetahuinya? Bagaimana cara kita mengetahui mana golongan yang benar itu? Nah kita lihat. Siapa yang membawa Al-Quran dan Sunnah itu dan mempraktekannya sesuai dengan yang dipraktekkan oleh para sahabat. kita memahami Al-Quran dan Sunnah, menjalankan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan yang dipraktekkan oleh para sahabat. Para sahabat orang-orang yang memahami ilmu, paling memahami Al-Quran dan Sunnah dan apa? Beramal di atasnya. Maka ikhwan kena rahimakumullah. Ini. Pembahasan terakhir daripada al-ikhlas. Kita bisa ukur diri kita itu. Ada di mana kita ini? Bagaimana iman kita ini? dengan keadaan kita apa? Berdiam diri daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdiam diri dari membela agama Allah. Berdiam diri dari menyaksikan saudara-saudara kita yang dibunuh, dibantai, dizolimi, Allah Subhanahu wa taala berfirman في من سورة أو البقرة أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga kata Allah Subhanahu wa taala? Padahal kamu belum diuji. Sebagaimana orang-orang terdahulu diuji. Mereka apa? Mereka digoncangkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka penuh dengan penderitaan. Penuh dengan kegoncangan. Sampai-sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang beriman bersama Rasul, para sahabat, mengatakan mata Nasrullah, Kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang? Allah, Rasul SAW dan para sahabat, ikhwan. Saking beratnya ujian yang mereka hadapi. Saking beratnya cobaan yang mereka hadapi. Sampai Rasul, Rasul dan para sahabat mengatakan, Bata Nasrullah, kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang? Datang maka katakanlah sungguh pertolongan Allah Subhanahu wa itu dekat. Maka apakah kita mengira kata Allah, afahasibutum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal kamu belum diuji sebagaimana orang-orang terdahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibutum an tadkhulul jannah walamma ya'lamun walamma ya'lamin lawla allazina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal belum jelas bagi Allah belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad ya, di antara kalian dan orang-orang yang bersabar di antara kalian coba perhatikan Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum jelas, belum nyata, belum tampak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang bersabar di antara kalian. Coba antum pikir, coba antum pahami ayat-ayat ini. Dalam surat At-Taubah ayat ke-16 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Am hasibtum an tutraku an tutraku wa lam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala la rasulihi wa lal muminin wa lal muminina waliyya wallahu khabirun bima ta'malun." Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Coba perhatikan ayat-ayat ini, ikhwan fila rahimakumullah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal kamu itu belum berjihad? Ini ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas. Alasan apa lagi yang akan kita sampaikan? Alasan apa lagi yang akan kita kemukakan? Dalam rangka apa? Dalam rangka membela diri kita daripada diam dirinya kita berjihad. Fisabilillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-87. Radu bi an ma'al khawalifi wa tubi ala qulubihim Fahum la yafqahun. Perhatikan ayat ini, ikhwan filah. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang. Dan hati mereka telah tertutup. Sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad. nah, Perhatikan ayat ini. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang. Dan hati mereka telah tertutup, kata Allah terkunci hatinya. Seperti anak sampaikan tadi. Bagaimana mungkin ada orang yang mengaku dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi berdiam diri dari menyaksikan agama Allah Subhanahu wa taala dilecehkan, syariat Allah Subhanahu wa taala diperolok-olok, Rasul sallallahu alaihi wasallam diperolok-olok, dihina. Allah Subhanahu wa taala dihina. Kitab suci kita dibakar oleh orang-orang kafir, dimasukkan ke mulut babi, dibuang ke tong sampah. Tapi kita diam. Kita diam daripada apa? Ketika kita menyaksikan saudara-saudara kita dibunuh. Kita usah jauh-jauh sudah berapa orang ikhwan kita yang terbunuh di Bima? Tidak usah jauh-jauh. Berapa banyak mujahidin yang terbunuh. Tidak usah jauh-jauh. Tapi kita masih diam. Di dekat antum, Antum saksikan berapa banyak tuh janda-janda. Berapa banyak anak-anak yang menjadi yatim yang bapaknya tidak ada. Tapi kita masih diam. Berapa banyak saudara, saudari, saudari kita yang dilecehkan, diperkosa oleh orang-orang kafir, tapi kita masih diam. Kita lihat bagaimana semakin kurang ajarnya orang-orang kafir semakin kurang ajarnya para pengikut ini kepada Allah, kepada Rasul, kepada Islam, kepada Al-Quran. Semakin kurang ajar, semakin berani, tapi kita masih diam. Maka Allah kata, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Rabbu bi ma'al khawalifi wa tabi'ala kulubihim, fahum la Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak berangkat berperang dan hati mereka telah tertutup kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Mengharap akan masuk jannah. Merasa akan masuk jannah, berharap ingin masuk surga. Bagaimana mungkin? Apa sih betul antan khul jannah? Walamma ya'laminnahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamu sabirin. Apakah kamu mengira akan masuk surga? Padahal belum jelas sebagai Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang bersabar di antara kalian. Ikhwan fillah, rahimakumullah. Sungguh banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Anak jelaskan kemarin. Banyak ayat banyak hadis, banyak ucapan para ulama, banyak kisah. Apa yang membuat kita tetap diam? Apa yang membuat kita tetap duduk dari berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan di dalam surat Al-Kahfi ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala kata Allah. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia di dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang makhluk yang paling banyak membantah kata Allah. Coba perhatikan. Subhanallah. Di surat Al-Kahfi ayat ke-54. Dan semuanya kami telah menjelaskan kata Allah berulang-ulang berulang-ulang kata Allah kepada manusia di dalam Al-Qur'an ini bermacam-macam perumpamaan bermacam-macam permisalan bermacam-macam kisah bermacam-macam ayat bermacam-macam cerita bermacam-macam penjelasan kata Allah Subhanahu wa taala diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang banyak. Diceritakan, dikisahkan, diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak. Tapi apa kata Allah? Walakinna aktsara syaitin jadala. Tapi manusia memang yang paling banyak membantah. La wala quwwata illa billah. Ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad. Ada yang beralasan kita atur soft dulu. Membawa ayat surat as Inna Allah yuhibbul ladhina qatiluna fi sabilillahi sofan ka'anham bunyanun marsus. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berjihad di jalannya. Bersoft-soft dalam soft-soft yang rapi. Seperti bangunan yang kokoh. Ikhwan ayat ini antum perhatikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang yuqatiluna. Di dalam ayat ini yuqatilun, yuqatiluna. Itu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah fi'il yang dimana sedang sedang dilakukan. Sesuatu yang sedang dilakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam barisan-barisan yang kokoh, barisan-barisan yang mati. Bukan orang yang tidak berjihad. Yukotiluna. Bukan saya kotiluna. Kalau ada sinnya, fi'il mudori kalau ada sinnya berarti akan karena sin, huruf sin di dalam bahasa Arab itu bermakna lil mustaqbal, untuk sesuatu yang akan datang. Tapi di situ tidak ada sinnya. Yukotiluna, sedang berbuat. Bukan saya kotiluna. Bukan akan berlihat, bukan. Azhabu. Saya akan pergi. Saazhabu Azhabu. Saya sedang pergi. saazhabu Saya akan pergi. Tidak ada sininya. Memang ilmu doa itu sedang dilakukan. Ada yang mengatakan belum, ini belum waktunya. Terus kapan waktunya? Apakah belum cukup yang dilakukan oleh orang-orang kafir sekarang? Seperti di dalam surat At-Taubah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang munafik wala tamfir fil har katanya. Jangan keluar ini lagi panas ini, cuaca lagi panas. Tapi kata Allah, kul kul Katakanlah. Bukankah jahanam itu lebih panas? Kata Allah Subhanahu wa taala. Qul, "Qul an-naru jahannamu asyaddu haram law kanu ya'lamun." Katakanlah, bukankah jahanam itu lebih panas jika kamu mengetahui kata Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mengatakan bahwa kita kita belum punya, kita belum punya ini, kita belum punya itu. Subhanallah. Wallahu ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya. Maha kaya, maha segala-galanya. Tapi apa kata Allah walakinna aksara syai'in jadala memang manusia itu paling banyak membantah paling banyak membantah ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala turun, kita aku turunkan, jelaskan berulang-ulang, berulang-ulang di dalam Al-Quran ini. Berbagai macam perumpamaan-perumpamaan, kata Allah. Berbagai macam kisah-kisah. Walakin akhara syai'in jadala. Tapi manusia memang makhluk yang paling banyak membantah. Ikhwan jillah rahimahumullah. Maka ini eh, bab ikhlas, bab pertama daripada kitab Isyakul Hur fi Rosaihan Sugurin. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri anak pribadi dan antum semuanya. Kalau ada yang ingin antum tanyakan, antum tanyakan. Kalau anda bisa jawab, anda jawab. Kalau tidak bisa anda jawab, insya Allah kita cari jawabannya sama-sama.